Surah Az-Zukhruf Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim Hamim Wal kitabil mubin Demi kitab Al-Quran yang jelas. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Sungguh, kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab, agar kamu mengerti. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam Ummul Kitab di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepadamu sebagai peringatan karena kamu kaum yang melampaui batas? وكم أرسلنا من نبي في الأولين Dan betapa banyak nabi-nabi yang kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka, dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون Yaitu Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat petunjuk. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون Dan dialah yang menurunkan air dari langit, menurut ukuran yang diperlukan. Kemudian dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون Dan dialah yang menciptakan semua berpasang-pasangan. Dan dia menjadikan kapal untukmu. Dan dia menjadikan hewan ternak yang kamu tunggangi. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. dan agar kamu mengucapkan, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا Innal insana lakafurun mubin. Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hamba Allah sebagai bagian darinya. Sungguh, Manusia itu pengingkar yang nyata atas nikmat Tuhannya. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين Pantaskah Allah mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan kepadamu anak laki-laki? وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين Dan apakah patut menjadi anak Allah, orang yang dibesarkan sebagai perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran? وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون Dan mereka berkata, Sekiranya Allah yang maha pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka para malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah menduga-duga belaka. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu? بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون Bahkan mereka berkata, Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون Dan demikian juga Kami telah mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka.' قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون Rasul itu berkata, Apakah kamu akan mengikutinya, sekalipun aku membawa suatu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut oleh nenek moyangmu? Mereka menjawab, Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين Lalu kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh dia akan memberi petunjuk kepadaku. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek-nenek moyang mereka, sampai kebenaran datang kepada mereka bersama seorang rasul yang memberi petunjuk. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون Tetapi ketika kebenaran datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir, dan sungguh kami mengingkarinya." وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم Dan mereka juga berkata, "Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu di antara dua negeri?" أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia, menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih. Loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula dengan tangga yang mereka naiki. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas, dan semuanya itu tidak lain, hanyalah kesenangan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون Dan sungguh, setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين Sehingga apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, Duhai kiranya jarak antara aku dan kamu, seperti jarak antara timur dan barat. Memang, setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya, kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli itu bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya? Dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu, sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sungguh, kami akan tetap memberi azab kepada mereka di akhirat. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang kami ancamkan kepada mereka. Maka sungguh, kami berkuasa atas mereka. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di atas jalan yang lurus. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون Dan tanyakanlah Muhammad kepada Rasul-Rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau. Apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang maha pengasih untuk disembah? ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan seluruh alam. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu mereka menertawakannya. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون Dan mereka berkata, Wahai penyihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون Dan berseru Firaun kepada kaumnya, seraya berkata, Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihat? أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين Bukankah aku lebih baik daripada Musa yang hina ini? Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين Maka mengapa Musa tidak dipakaikan gelang emas? Atau malaikat datang bersamanya sebagai pengiringnya? فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين Maka Fir'aun dengan perkataannya itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, dan kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين Dan kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu, dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون Dan ketika Isa putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum musyku Quraisy bersorak karenanya. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون Dan mereka berkata, Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa putra Maryam? Mereka tidak memberikan perumpamaan kepadamu, melainkan dengan maksud untuk membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل Isa putra Maryam tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat sebagai pengganti kamu di bumi. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم Dan sungguh, Isa putra Maryam benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, Sungguh, Aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha mustaqim. Isa berkata, Sesungguhnya Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadari? الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu kekal dalam azab neraka jahanam. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون Dan penghuni neraka berseru, Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Malaikat Malik menjawab, Sungguh, kamu akan tetap tinggal dalam neraka ini. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون Ataukah mereka telah merencanakan tipu daya yang jahat? Maka sungguh, kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak akan mendengarkan rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan para malaikat utusan-utusan kami selalu mencatat di sisi mereka. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakannya. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون Maha suci Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan pemilik arash, dari apa yang mereka sifatkan itu. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم Dan Allah, dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون Dan maha suci Allah, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan sisinyalah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak akan mendapat syafaat pada hari kiamat, kecuali orang yang mengakui yang hak dan mereka meyakini. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka, bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak beriman. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون Maka berpalinglah dari mereka, dan katakanlah selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.